Abu إيصال Mawar Bab pembahasan perbuatan-perbuatan kezaliman Jadi kesos di dalam hukum syariat ada yang dinamakan kesos Jadi kesos adalah pembalasan perbuatan-perbuatan yang jahat dengan setimbang di dalam dunia pelaksanaan hukum syariat ada kesos dan kalau belum selesai di dunia pun akan ada kesos di dalam alam akhirat contohnya orang membunuh orang kalau menurut hukum syariat orang membunuh orang dengan sengaja adalah di hukum bunuh orang memukul orang harus pukul orang melukai badan orang harus dilukai begitu selanjutnya lalu kalau di dunia ini belum diselesaikan belum dibereskan sesuai dengan hukum syariat Allah swt maka akan ada tuntutan pada hari kiamat orang itu pun akan dibalas bagaimana <coughs> pembahasan hari kiamat tentu lebih berat lebih dahsyat bahkan dalam alam akhirat nanti bukan hanya antara manusia dengan manusia antara manusia dengan manusia antara manusia dengan hewan dan antara hewan dengan hewan itu akan dilaksanakan hukuman maka kalau orang itu berbuat salah lalu dia mengerti persoalannya lebih senang dikisos atau ditindaki hukum di dunia di akhirat bebas tapi kalau belum selesai di dunia ini berat sekali di malam nah, karena merupakan siksaan An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار kalau orang-orang Islam sudah selesai sudah selamat dari api neraka khalasa bermakna naja selamat khalasu najau kalau orang-orang Islam sudah selamat dari neraka hobisu biqantaratin mereka tetap ditahan di kontoroh jembatan baina jannati wanar antara surga dan neraka jadi kalau sudah selamat dari neraka. Mereka sudah melalui perjalanan di atas as masih ditahan di kontoroh jembatan yang mana jembatan letaknya baina jannati wan nar antara surga dan neraka. Apa perlunya wayataqassuna maka mereka tuntut menuntut. Nah, di sana ada kesos balas membalas. Fayataqasuna atau ini syak dari rawi yataqadawna jadi waktu itu Nabi menyebut yataqasuna atau menyebut ya taqadawna jadi awnya ini syakun minar rawi jadi rawinya ragu-ragu apa dulu itu lagi nyebut ya taqasuna apa menyebut ya taqadawna orang-orang al hadis kalau ada keraguan-keraguan begitu dua-dua disebut sekali diberi kalimat au karena tidak tidak berani membuang salah satu Tuh, so, kemungkinan Nabi membaca begitu, kemungkinan Nabi mengucap begitu. Wah bagaimana? Kita tidak berani ayat-ayat hadis membuang salah satu. Jadi diberi aus Nah, dulu itu Nabi mengatakan ya kosuna atau ya gauna. Maknanya sama. Ya takausau, ya takausuna tuntut menuntut disos disosan dan ya takausuna tuntut menuntut hukum dituntut menuntut hukum. Jadi di sana mereka tuntut menuntut. Apa yang dituntut? Mazalima kanat bainahum fid dunya. Perbuatan-perbuatan kezaliman yang terjadi di antara mereka di dalam dunia ini yang belum diselesaikan. Maka nanti tuntut menuntut mereka nanti balas membalas mereka minta resource dalam urusan-urusan kesalahan-kesalahan kezaliman-kezaliman yang belum selesai di dunia ini apakah itu urusan badan apakah urusan harta benda termasuk urusan badan ya urusan kehormatan termasuk urusan harta benda apa saja yang ada sangkut paut dengan harta benda jadi tidak ada masalah bebas hukuman. Kecuali kalau sudah diselesaikan dalam dunia ini. Nah, maka segala sesuatu itu lebih selamat kalau diselesaikan di dalam dunia ini. Jadi dalam alam akhirat sudah tidak ada khusus lagi dan tidak ada tuntutan lagi. Hatta idza nufu Hurzibu lahum fitur jannah hingga kalsa mereka itu sudah <clears throat> dibersihkan dan disucikan dari tuntut tuntut tadi dari perbuatan-perbuatan dosa dari kezaliman-kezaliman tadi baru mereka dimasukkan surga dibolehkan masuk surga hatta ida nuku wa huzibu hatta ida nuku wa hingga mereka kalau sudah bersih atau dibersihkan wahuzibu dan disucikan uzina lahum fi jannah mereka diizinkan untuk masuk surga sudah masuk surga masing-masing lihat amal. sebab <clears throat> kezaliman artinya perbuatan kesalahan terhadap sesama manusia, terhadap semakhluk. Itu dasarnya tuntut menuntut. Kalau orang berbuat salah langsung kepada Allah SWT, nah ini dasarnya adalah langsung kepada Allah SWT, apakah dimaafkan dan sebagainya, ini usah juga. Maka dikatakan musamah. Tapi kalau pada sesama orang itu dinamakan musahah jadi kalau dosa pada Allah itu ada kalanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan musamahan. Tapi kalau sesama manusia tidak bisa karena manusia yang disalahi berhak menuntut. Tidak bisa terus dimaafkan begitu, orangnya berhak menuntut. Kecuali kalau orangnya sendiri ini memaafkan, lalu maka sudah sering saya terangkan di dalam masalah tobat kalau orang itu berdosa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala syaratnya menyesal meninggalkan perbuatan dosa itu dan dia tidak akan mengulangi lagi mana yang wajib Allah Allah SWT tapi kalau dosa terhadap sesama manusia syarat tobatnya menyesal meninggalkan perbuatan itu dan dia tidak akan meninggalkan lagi lalu harus menyelesaikan membereskan persoalannya terhadap orang tadi kalau tidak tidak bisa kalau sang badan isos ya apa mestinya kalau sang kehormatan ya apa mestinya kalau sang harta benda ya apa mestinya nah ini jadi ada usaha untuk menuntut Jadi masalah mazalim ini perbuatan salah, dosa sesama makhluk, sesama manusia. Setelah mereka diselesaikan, sudah bersih baru diizinkan masuk surga فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحد بمسكنه في الجنة أجل بمنزله كان في الدنيا Nabi bersyukur Demi Allah yang menguasai diri Muhammad Sungguh salah seorang dari mereka Dari orang-orang yang masuk surga tadi mereka lebih mengetahui tentang tempatnya dalam surga daripada tentang tempatnya di dunia ini. Jadi orang-orang Islam yang masuk surga, mereka lebih tahu kampungnya, lebih tahu tempatnya daripada mengetahui kampungnya sendiri atau tempat sendiri di dunia. Orang di dunia atau masing-masing tahu kampungnya. Orang-orang di dunia masing-masing tahu rumah rumahnya. Kalau kemana-mana masuk kampungnya, sudah masuk rumahnya, tahu. Masih lagi kan kenal rumahnya. Nah kalau masuk surga nanti bagaimana? Apa masih mencari rumahnya dulu? Atau tanya dulu, saya di kampung mana? Enggak begitu di surga itu. Kalau tanya, rumah saya nomor berapa? Enggak begitu. Malah orang yang masuk surga itu otomatis dapat mengetahui tempatnya bahkan lebih mengetahui, lebih mengenali tempatnya daripada mengenali rumahnya di dunia. Agar lebih dapat petunjuk eh, daripada rumahnya di, di, di, dunia. jadi kalau sudah masuk surga, ini otomatis masuk sudah tahu mana tempatnya, mana rumahnya. Jalan. Nah ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kadang-kadang orang bertanya, bagaimana di surga itu katanya masing-masing punya derajat sendiri punya tempat sendiri dan punya rumah dan sebagainya ini maksudnya bagaimana apa nggak bingung nah, ini jangan dibayangkan di dunia ini masalah alam akhirat lebih mengetahui lebih mengenali tempatnya daripada di dunia ini maka diterangkan Nabi sampai ada bersumpah la ahadun bimaskanihi fil jannah adalu lebih dapat mengetahui lebih mendapat petunjuk daripada apa karena fitunya ya waktu masih fitun itu nah ini jadi otomatis masuk surga ini otomatis masing-masing sudah tahu tempatnya sendiri nah, maka kalau orang menanyakan masalah itu ya ini jawabannya bagaimana bisa kalau surga kemana orang-orang itu, siapa yang menunjukkan, langsung itu diberi pengertian, diberi pengetahuan, dan diberi pengenalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada yang bingung menjak rumahnya dan sebagainya. Lain kalau orang pergi haji, mencari majisannya itu bingung. <laughs> Karena lupa, uh, saya di mana? ya sudah tahu di sini kadang-kadang sudah tahu itu bisa datang kesasar lagi bingung banyak lagi ya satu bingung karena menjadi orang beri gharib itu pendatang atau asing jadi lah bingung tapi dalam surga jangan dianggap semacam itu nggak ada orang bingung dan tidak ada orang kesasar kenapa masing-masing lebih mengetahui tempatnya dan lebih mengenal tempatnya daripada mengenal tempatnya atau rumahnya atau kampungnya di dunia ini. Ini kesemuanya adalah keistimewaan surga, keistimewaan dan kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. An Safwan bin Muhriz Al-Mazini قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل kata Sofwan bin Muhriz Al-Mazin ketika saya berjalan bersama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu putra Sayyidina Umar bernama Abdullah saya berpegangan tangan bertuntunan tiba-tiba ada orang datang il arwah rajulun tiba-tiba ada orang datang mendadak ada orang datang orang menghadap faqala kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin najwa bagaimana sampean mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi menjelaskan masalah an-najwa. Najwa itu bisik-bisik munajat. Najwa sama dengan munajat. Pembicaraan rahasia <coughs> atau berbisik-bisik. Nanti hari kiamat ada orang mukmin diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wataala dengan secara rahasia, dengan secara berbisik-bisik. Jadi najwa itu maknanya berbisik-bisik. Saya contohkan begini. ada anggap ada orang duduk bersama beberapa orang. Lalu yang satu perlu sama kawannya, kan ngomong sama kawannya bisik-bisik. Lainnya kan tidak tahu. Biasa nggak duduk gini lalu ngomong sama kawannya begini yang lain tidak tahu ini namanya apa bisik-bisik najwa munajat nah kita beribadat kepada Allah SWT apa kita berdoa zikir dan sebagainya sholat dan sebagainya itu termasuk munajat karena tidak ada yang tahu kita sekarang baca apa dalam sholat apa orang tidak ada langsung kepada Allah SWT malam-malam kita bangun berdoa ya Allah ya Allah minta apa dan sebagainya orang tidak tahu ini namanya munajat hujah bisik-bisik. Nah, pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang diajak berbicara oleh Allah secara bisik-bisik. Orang yang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar tadi mungkin dengar berita bahwa Nabi pernah bersabda masalah najwa ini. Hanya dia ingin bagaimana jelasnya. Kebetulan dia seorang sahabat, banyak dia. Ya Abdullah bin Umar, apa sampean telah mendengar bahwa Rasulullah membicarakan masalah najwa dan bagaimana? Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah yudnil mu'mina wa yadha'u alaihi kanafahu jatuh ya, besok hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan orang mukmin kepadanya jadi orang mukmin didekatkan kepada Allah lalu fayadu alif alih kanafahu kanafahu maknanya lindungannya atau tutupannya lalu diberi lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wayasturuhu dan ditutup oleh Allah SWT hingga tidak diketahui oleh lainnya <clears throat> fayaqul Allah berfirman kepada orang itu jadi setelah ditutup dilindungi oleh Allah tidak ada yang tahu diajak berbicara oleh Allah SWT ini dinamakan apa? Najwa karena ditutup dilindungi tidak ada yang tahu diajak berbicara dengan rahasia dengan samar-samar ya ini namanya najwa bagaimana misalnya kiamat ada begitu ditegur oleh Allah orang itu fakul ata'rifu zamba kaza ata'rifu zamba kaza hei eh, mukmin apa kamu masih tahu apa kamu ingat kamu kenal dosamu ini dosa ini dosa ini artinya kamu dulu hei mukmin menjaga dosa ini kamu cuma melakukan dosa ini, kamu menjalankan dosa ini. Tahu apa enggak? Ingat apa enggak? Kenapa enggak? Nah, tapi omongnya enggak ada ya. Ingat. Istilah kita ini diwolehkan. Jadi diwoleh, diwolehkan. Si mu'min menjawab, Naam ay Rabbi. Iya ya Allah, betul. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wara'a fi nafsi anu halaka setelah orang mukmin ini sudah mengakui dan mengikrari dosa-dosanya lalu dia tahu wah celaka saya sekarang pasti dihukum oleh Allah karena sudah dibuka oleh Allah SWT kamu dosa begini kamu dosa begini kamu dosa begini ingat apa enggak tahu apa enggak iya ya Allah iya ya Allah iya ya Allah betul lalu dia bersikap sabar Kan takut loh, wah ini berbahaya sudah terbongkar. Setelah demikian, Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada orang tadi Tahu kamu Dosa-dosamu itu semuanya Satar Tuha alaika fit dunia, Saya tutup untuk kamu di dunia Kamu berbuat itu dulu di dunia saya tutup Aku tutup tidak sampai terkenal kepada siapapun saya rahasiakan nah karena itu sekarang wa ana alfirha laka yauma dan sekarang aku beri maafilah kepadamu dosamu itu sekarang aku beri maafilah saya tutup saya saya maafkan saya bebaskan fayuqta kitab hasanatik Fayu'ta lalu diberi oleh Allah SWT apa? Kitab hasanati hasil-hasil kebaikan yang hasil dikabungi jadi nah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dinamakan munajat ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan bagi orang mukmin tadi. Wa ammal kafir wal munafiquna فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين Adapun orang kafir, orang munafik tidak bisa. Tidak ada najwa, tidak ada ditutup-tutup oleh Allah. Malah para saksi semuanya mengatakan dengan suara yang keras terbuka di muka umum. haula alladzina mereka itulah orang-orang yang berbuat kebohongan ala Allah ala rabbihim atas Tuhan mereka atas Allah subhanahu wa ta'ala ala ketahuilah laknatullahi ala zalim jadi kalau orang kafir munafik saksi-saksinya para malaikat, para nabi, para manusia yang menyaksikan mengatakan terang-terangan dan jelas dan secara keras bahwa mereka ini orang-orang membohongkan Allah Subhanahu wa taala, membuat pemalsuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang demikian itu akan mendapatkan kutukan atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana orang yang mukmin ada kalanya ditutup di Allah demikian ya, Tapi orang yang kafir, orang yang boleh, jelas-jelas akan hukum oleh Allah SWT dengan tindakan yang keras tidak ada pemaafan sama sekali jadi orang kafir, orang munafik, meninggal dunia dan keadaan demikian tadi tidak ada pemaafan sama sekali dan tidak ada peringanan dari para sisanya sudah tidak ada nah inilah bahayanya maka sudah seringkali saya terangkan bahaya paling besar bahaya paling berat mengancam manusia bahaya kufur bahaya kufur sekarang ini kalau eh, eh, zaman makin lama makin lama kalau tidak hati-hati bahaya kufur ini maju terus nah ini terus sampai termasuk anak-anak atau keluarga atau masyarakat muslimin kalau sudah dimasukkan keyakinan itu kabur semua agama sama tidak ada membedakan nanti antara hak dengan antara iman dengan kufur yang sama karena tidak ngerti maksud sama itu bagaimana dalam tata negaranya kan atau dalam dalam suatu negara apa dalam keadaannya dalam tidak ngerti pokok dikatakan sama anak dan umum ini tidak ngerti pokok sama kalau sudah sama sama sama sama akhirnya ya ini tidak semua kalau sudah begitu, ma'udzubillah, bisa menjadi kufur. Nah, kalau sudah kufur, saling meninggal dunia, apa hasilnya? Neraka. Tidak ada pemaafan sama sekali. Ya, ini harus kita jelaskan betul-betul ainal haqqu wa ainal batil. Ainal iman wa ainal kufur. Ini jelaskan. Sebenarnya tidak kabur. Nah memang mulai kapur, kapur, kapur, kapur, kapur, lama-lama, lama-lama, nah Allah bila sudah hancur sama sekali. Nah, ini masalahnya. Maka bahaya paling besar adalah bahaya kufur, bahaya syirik, bahaya nifat. Sebab apa? Tidak ada pemaafan sama sekali. Pada hari kiamat, saksi-saksi malaikat-malaikat, nabi-nabi dan siapapun mengatakan haula kadabu ala rabbihim artinya membuat pemalsuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya mereka mengatakan Tuhan punya anak. Ada Tuhan selain Allah. Ini kazabu ala Rabbim. Kazabu ala Allah. Membuat pembohongan, pemalsuan terhadap Allah. Allah nggak punya anak dikatakan punya anak. Bagaimana? Allah Maha Satu. La syarika lahu dikatakan ada Tuhan selain Allah kita harus berhati-hati maka diterangkan oleh syarahnya za'amu anna lahu syarikan wa waladan hati-hati sekarang seorang mukmin kalau mengakui orang demikian diakui betul benar kan ikut syirik sekali ya. Orang muslim mengatakan benar orang Nasrani itu ikut apa? Musyrik. Orang Nasrani mengatakan Yesus anak tuh Tuhan ada tuan bapak, tuan anak, tuan ibu. Seorang muslim mengatakan, ya sama-sama, betul itu sama. Kan sama dari ar bil kufri kufrun, waridha bil ma'asyati ma'asyati nah, ini. Kalau tidak berhati-hati berbahaya itu. Kita mengatakan, wah tidak bisa. Allah wahidun la syarikalah. Qul wallahu ahad. Allah subhanahu lam yalid, walam yulad, walam yakul kufran ahad. Lain apa itu bagaimana? Itu syirik, itu kufur. Nah, di sini maksudnya harus anak-anak kita tidak tahu apa tidak beritahu. Maka surat kul Huwallahu ini harus ditanamkan sekarang. Sekarang mulai agak takut-takut <laughs> menafsirkan kul Huwallahu ini. <laughs> takut. Iya loh, takut. Kadang-kadang baca di TV gitu ya. Baca kul Huwallahu Jumat ayat berapa puluh ini tafsirkan di tersyabah ini gak tersyabah ini ya benar kenapa kok kul bahwa gak tersyabah sungkan nah, ini sungkan siapa ini ini namanya takut bayangan mau ini menyinggung nanti ya ini kalau sudah gak berani menafsirkan lama-lama gak berani menafsirkan lama-lama mengatakan la ilah Allah gak berani nanti karena la Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah semua akuan itu batil wah nggak boleh itu bagaimana nanti kan berbahaya loh. ini masalahnya jadi syai'an fa syai'an qalilan wa qalilan merepet merepet nah itu harus berhati-hati loh betul betul berhati-hati nah, ini masalah akidah sekarang nah, jadi orang-orang yang kadabu ala rabbihim lasratil apa maafat bagaimana ala lahnatullah ala zalimin nah, mereka orang balik babun al muslimu akhul muslim yu'awinuhu wa yuasihi orang muslim saudara orang muslim menolongnya dan membantunya kesadaran sebagai muslim dan kesadaran sebagai orang yang berukhuwah Islamiyah ini pun harus ditanam di hati sanobari dan jiwa tiap-tiap muslim jadi muslim mengaku muslim ini harus betul-betul bagaimana nah, muslim terhadap muslim ini satu saudara walaupun bangsa lain walaupun golongan lain nah, tidak ada orang Islam musuh pada orang Islam tidak ada semestinya sebetulnya <laughs> kalau mestinya banyak tahu ya <laughs> gitu. mana ada cerita muslim musuh-musuh enggak ada Setan itu musuh, kafir orang kafir musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwan mubin syaitan aduwan. Nah muslim sama sih bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina itu. Lah kenapa muslim sama muslim keker? Kenapa muslim sama muslim kontras? Kenapa muslim sama muslim perang? Lah ini ya, kenapa kok perang? Ini gara-gara dunia, gara-gara setan, gara-gara hawa nafsu. Ya dua orang mau Kenapa kau jahat orang mau? Nah kan salahnya Apa tidak ada orang pintar? Alaysa fikum rajul rasyid. Apa tidak ada orang pintar? Nah ini. Kenapa kau sampai perang Islam sebagai Islam Ini. Berarti salah satu jiwanya tidak es. Nah ini. Jadi al-muslim akhul muslim. Maka kalau sudah akhul muslim yu'awinuhu wa yu'asihi di dalam hal-hal yang meridhoi Allah subhanahu wa Ta'ala dan dengan apa saja yang dia bisa anggap atau tidak yang tidak akan wa'an anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الله al muslim قال nah, muslim Nabi yang bersabda al muslim akhul muslim saya ini perlu ditulis sebagai spanduk. Ya, di pelapatan-pelapatan <laughs> di mana-mana ditulis saja. Lihat loh. Kenapa orang membuat spanduk macam-macam ya? Kita nggak berani buat itu. Al Muslim, Akhul Muslim. Dalam kampanye dulu kenapa dapat dapat <laughs> spanduk ini? Kok ada ini yang ditulis kenapa? kan penting loh mesti iya. loh, iya loh ini, ini kampanye betul-betul loh kalau soal muslim akul muslim itu hadir orang yang di golongan mana kalau dia Islam mesti akan bersatu kalau saya Islam nggak <laughs> perlu ya. entah dia di angkatan entah dia pegawai entah di, di apa perguruan entah dia petani peta, petanian dan sebagainya kalau masa, saya Islam itu Islam sama ya sudah <laughs> ya kan mesti itu suara hadis ini kuat ini Cuma kita nggak berani membuat spanduk. Ya, tulis kan besar. <laughs> Eh, di Evo Ambak, di perapatan ya, masuk Tanjung tulis, masuk ke tulis, ya masuk ke Asin, masuk mana Mekosono masuk Gajang tulis semua perapatan Al Muslim, Al Muslim. Ya, nah, ini ini sudah sudah hadis sahih ini al muslim Al muslim orang Islam saudara orang Islam kalau oh, mungkin ada Islam mau merampok, takut. Lalu, nah, dengan ada suara itu, ya, tak berani akan mengambil haknya orang Islam. Kalau sudah masuk jiwa apa? Nah, Islam yang dalam bagaimana? Kenapa? Terus saya hadis, layak limuhu, tidak menzaliminya. Jadi muslim, akhir muslim tidak akan menzaliminya, tidak akan menganiayanya jadi kalau Muslim betul-betul tidak berani menganiayanya sesama apa, terhadap sesama Muslim karena sudah ya bagaimana akan menganiayanya mencaci maki punya tidak mengganggu ya tidak ada menyakiti punya tidak karena apa tahu bahwa itu sesama Islam wala yuslimu yuslimu artinya menyerahkan atau menjerumuskan kepada musibah tidak ada seorang muslim akan menjerumuskan seorang Islam kepada bencana, kepada musibah, tidak ada. Artinya tidak ada orang muslim mencelakakan orang muslim. Nah, ini tidak ada. Jadi menganiaya tidak ada, menggoliminya tidak ada, dan mengganggunya tidak ada, serta menjerumuskannya kepada kecelakaan tidak ada. apalagi menipunya dan ya. sebagian tidak ada. Nah, ini kalau jiwa jiwa Islam ini betul-betul tertanam di setiap hati dan jiwa Muslim, hmm, di sini akan timbulnya ukhuwah Islamiyah sebagaimana zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah, maka hal ini harus tanam, betul-betul ditanam. Maka kalau kita menghadapi masalah khilafiyah itu terangkan saja ini masalah khilafiyah pendapat. Tapi toh orang Islam sama dengan kita, Islamnya tetap, tapi hanya pendapatnya. Jangan lagi sesama itu. Orang suami istri saja berlainan, pendapatnya kadang-kadang. Kata si suami, ini hari buat sate. Kata si istri, tidak pak, buat pecel. Geger ini. <laughs> Apa perlu geger? Enggak usah geger kalau perlu ya sudah buat dua-dua. <laughs> Ini kalau rumah tangga <laughs> ya, ya buat sate, ya buat gaduh-gaduh. Ya sudahlah sama. Mana yang suka itu ya suka ini ya sudah. Sama suka apa itu? Ini suka ini ya sudah. <laughs> ya satu gigi ini kok enak ya itu. ya kan? Tidak apa-apa loh. Ini kalau rumah tangga. Kalau hukum bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Sama berarti ya sudah. Saya ini, dan dia ini, kuatnya ya sudah, tidak apa-apa. Lalu kan jalan bersama. Sudah beres. Yang satu ingin baju hijau, ya sudah. Yang satu baju hitam, ya terserah. Tidak apa-apa. Maka sama-sama pakai baju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kufur, tidak sampai syirik. Sudah. Nah, tapi ukhuwahnya tetap berjalin. Nah, ini tetap apa? terikat dengan ukhuwah ini Loh, ya, kesadarannya harus betul-betul ada. Nah, kalau sudah begini betul-betul cocok dengan hadis ikhtilaf umati rahmah ikhtilaf ini malah jadi rah rahmah nah ini masalah lalu Nabi Muhammad SAW menunjukkan kalau orang itu sudah ditunjukkan persaudaraan sama sumbagi bagaimana man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati kalau sudah sesama ukhuwah Islam, lalu orang suka membantu menolong ya dengan segala kekuatannya apa yang dia bisa umpah tidak bisa sama sekali, ya mendoakan. Kadang-kadang orang kan bisa doa, ada yang bisa menolong tenaganya, ada yang bisa menolong hartanya, ada yang bisa menolong pikirannya, ada kan tidak bisa. <coughs> Menolong dari badan tidak bisa, menolong dari harta benda tidak bisa, dengan pikiran tidak bisa, bisanya hanya dengan apa? Doa, ya mendoakan, ya, semoga berhasil, semoga selamat, cukup. Nah, kalau orang sudah menolong kebutuhan sesama muslimnya, sesama saudara musuhnya Allah fi hajatihi nanti Allah yang akan melaksanakan hajatnya hajat duniawiyah dan hajat rawiyah nah, ini di dunia akan hasil di akhirat akan hasil nah ini masalah asal semua itu jasanya lillahi ta'ala orang suka menolong orang di dunia nanti akhirat menolong orang Contohnya sudah, tentunya suka menolong orang fakir miskin, fakir miskin Islam, ya, yang belum toat, ahli ibadat, tapi tidak punya. Orang ini juga menolong, suka menolong. Tentu orang itu kan dunia ini sekarang. Orang itu kan balas baik. Apapun yang nolong tidak tidak tidak menjadi pembalasan, tapi toh mereka balas baik, umat dan sebagainya. Di akhirat nanti mereka ini kaum fakir miskin diberi oleh Allah kekuatan. Hei fakir miskin, Carilah kamu siapa dia yang menolong kamu, yang memberikan makan kamu siapa, memberikan minum siapa, memberikan pakaian siapa itu. Cari ajalah mereka masuk Ini orang fakir miskin diberi izin oleh Allah di kiamat itu. Ada hadisnya diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kita ihya'nya Itu ada orang fakir miskin disuruh. Coba kamu cari siapa yang menolong kamu dulu. Yang memberikan makan siapa, yang memberikan minum siapa, yang memberikan pakaian dan, dan sebagainya siapa cari ajak mereka masuk nah ini jadi ini orang pun akan diberi oleh Allah SWT izin membalas jasa atau kebaikan orang-orang yang menolong maka jelas hadis ini pun secara umum man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi ay hajat dunyawiyah dan hajat dunyawiyah oh, asal menolongnya oleh Allah dalam perbuatan yang baik Ayo. Waman farraja an muslimin kurbatan dan barang siapa yang melonggarkan, farraja melonggarkan. Kurbah ini sifat sedih. Jadi kesusahan. Kurbah ini sifat sedih atau susah. Kalau ada orang punya kesusahan, lalu kita tolong, kita longgarkan kesusahannya. Nah, nanti orang itu diapakan? Farrajallahu anu kurbatan min kurbat min kurbati yaumil qiyamah akan <clears throat> dilonggarkan oleh Allah dari kesusahan pada hari kiamat. Sudah saya contohkan bagaimana melonggarkan kesusahan orang. Anggap agar nggak punya janda sebenarnya, tidak punya apa-apa. Lalu dia masih bayar lampu, anggap bayar seribu lah. Sudah tanggalnya tanggal 20 gitu, teman-teman. Kalau tidak bayar harus di cabut diputus wah bingung lagi tidak punya uang tidak ini macam-macam lalu ada orang menurut anda apa sampai berpikir itu wah ini ini di tanggal 19 ini besok tanggal 20 kalau tidak bayar lampu cabut nanti tidak berapa seribu sudah ini saya utangi tidak memberi tidak utangi ini saya utangi seribu ini orang namanya melonggarkan kesusahan orang yang susah tadi. Dasarnya nilai ta'ala. Besok orang ini akan dilonggarkan oleh Allah SWT dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. ini asal dari nilai ta'ala. Padahal ini mutangi. Tidak memberikan cuma-cuma. Ini adalah mengu mengutangi. Itu sudah berapa? Nah, inilah masalahnya. Jadi menolong. Begitu juga memberi cuma-cuma. Dan sebagainya. Jadi di mana ada orang kesusahan, maka man farraja an muslimin kurbatan farrajahu an kurbatan min kurabi qiyamah. Apa kesusahan rumah tangganya, apa kesusahan anaknya, kesusahan sebagainya, nah, lalu dia longgarkan. Sudah dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini masalah. Wa man satara musliman Wahu yaumal qiyamah jadi barang siapa yang menutup orang Islam maka ditutupnya oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat bagaimana menutup ini pertama menutup kesalahannya kalau kita melihat seorang muslim berbuat dosa kita tutup jangan disebarkan jangan dibongkar Datang saja kalau niat amal ma'ruf dan mungkar, nasihati orang itu. Kalau niat amal ma'ruf nahi mungkar, datangi nasihat Jangan disiarkan. Anggap malam-malam kita jalan. Nampak <coughs> Bilal Masjid itu mabuk. Kenal kita gitu, loh ini kawan saya jamaah masjid, padahal dia bilang Bilali. Nah kalau dia lalu bawa botol mendem, mampu. Bagaimana? Lalu ini bagaimana? Wajib kita tutup. Kita tutup. Tidak. Jangan diberitakan. Nasihati nantinya. Datangi nasihat. Eh, sampai ke bagaimana, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Nah ini nasihati. Kalau tidak bisa, tidak bisa menasihati, boleh mengatakan pada orang demi untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk mengislahkan, untuk menasehati anggap pada orang yang disegani Bapak ini masalah sama jebol. tadi malam saya dengar ini, ini, ini, ini begini tolong sampai nasihati jangan terulang kembali nah tidak apa bukan lantas diceritakan diceritakan sana diceritakan wah ini berbahaya nah ini inilah masalah dalam Al-Quran ada itu ayat innal lazina yuhibbuna anta al fahishatu fil lazina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah Jadi innal ladzina yuhibbuna an tasyi'a fahisatu fil ladzina aman lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang suka menyebarkan kejelekan orang mukmin jadi suka ngoran-ngorankan istilah kita ngoran-ngorankan suka mengoran-ngorankan anta si al fahisatu fil ladzina amanu lahum apa azabun alimun dunia akhirat mendapatkan azab alim siksa berat dunia dan akhirat bukan di dunia saja bukan di akhirat saja di dunia wal akhirat ini ayat Al-Quran kecuali kalau orangnya itu sudah mujahir mujahir itu ngedeng terang-terangan tidak kena di nasihati sama sekali ini boleh orang yang sangat sangat menentang sudah tidak kena dinasih sama sekali, tidak tunduk sama sekali. Sudah terang-terangan. Manusia diangkat sepi. Nah ini baru boleh kita terangkan. Awas jangan bergaul sama si Anu, itu Anu, Anu, itu boleh saja. Ini memang orangnya sudah luar biasa. Nah, ini tidak tidak. Maka kalau kita lihat demikian ini, seorang wartawan ini kalau tidak berhati-hati tambah dosa terus. Itu iya, nyari kabar selenting gitu saja sudah terus dikorankan diumumkan apa tidak masuk innal ladzina yuhibbuna antasyi al fahishatu fil ladzina aman baik usia ditutup baik. kecuali kalau hal yang memang sangat membahayakan oleh mengedeng dan membangun masyarakat dan orang tidak tunduk kepada hak dan kebenaran baru ini kalau mujah mujahir jadi orang perlu tutup. Kedua memang menutup auratnya. Orang nggak punya pakaian, ya terbuka auratnya, berilah berikan sarung atau beri apa pakaian untuk menutup auratnya. Ini termasuk sataro, sataro musliman, sataro ma'ayibahu dan sataro au auratahu. Dua-dua bisa. Hadisnya mutlak. man sataro musliman. Barang saya menutup. Menutup apanya? Menutup kejelekannya, kesalahannya, dan menutup auratnya ini masalahnya. Tapi menurut kesalahan tadi kalau betul-betul dia ini sangat membahayakan harus keterangkan. Kalau ahli bid'ah dan sebagainya terang-terangan ahli boleh tidak apa. Nah, jadi man satara musliman Allah yaumal qiyamah. Kadang-kadang ada orang pakai istilah model. Ya. Membongkar kejelekan orang tapi dengan dalih menutup. Bagaimana? Dia tahu model tadi malam tadi tadi itu yang saya katakan tadi malam dan apa begini begini omong sama kawannya. Sampai ya saya kasih saya kasih tahu. Datang kawan lain lagi, begitu lagi. Sampai sendiri saya kasih tahu. <laughs> dia cerita, terus begitu satu kali seratus terus ada ada dan kan sama saja memberitakan bukan menutup ini nah, ini yang masalah nah, jadi harus berani hati Jadi man satara musliman satarahu yaman qiyamah termasuk memberikan pakaian untuk menutup aurat orang muslim. Nah, ini termasuk. Malah nanti ada hadis khusus memberikan pakaian orang muslim yang tidak punya mereka terbuka auratnya kita beri harum, beri pakaian nilai ta'ala itu nanti ada khusus pembalasannya pakaian surga man kasa musliman kasahullah min khudulil jannah barang siapa yang memberi pakaian orang mukmin akan diberi pakaian oleh Allah dari ludru hijau dalam surga pakaian yang berwarna hijau dalam surga min khudulil jannah asal lillahi ta'ala kalau sudah memberi sudah diam saja sudah kasih jangan sudah memberi orang miskin tidak punya lama kepedok tanyain mana yang saya kasih itu dulu atau saya ini ada saya, saya beri dulu itu bah itu tidak boleh nah, ini masalah kenapa wala tuktilu sadaqatikum bil manni wal adab nah, ini maka untung sekali kalau harus suka bagi raya apa kalau fakir miskinnya tidak punya ini kesempatan apalagi sekarang ini harga murah Kan murah kalau dibandingkan, kan murah. Dengan kekayaan orang murah, berapa dia bisa bagi? Nah, sudah diam saja tutup. Beri sana, beri sana. Kaki, perempuan, dan sebagainya. Tapi pakaian yang betul-betul dibayar oleh Allah. Ada orang memberikan pakaian orang perempuan, diberikan uang. <laughs> ya sedia ini, ini sambil saya berikan ini, ini sampai tak belakang ini yang bermain cer apa <laughs> ini tidak sabar kok ini dah tidak satu ratus ribu ini nah ini ini malah dia dapat apa dosa terus ini nah, ini masalahnya jadi harus berhati-hati Anas أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما persatuan dalam Islam sampai Nabi memerintahkan tolonglah atau belalah saudaramu sesama muslim. Dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan mazlum. Jadi orang Islam harus membela sesama Islam. Biarpun dia jahat, bela. Apalagi gak jahat orang, bela. Bagaimana kita membela? Ya kita harus bela, bagaimana? Tanya seorang sahabat. Apa beberapa sahabat? Kau ya Rasulullah, Hada nasru mazluman. fakifah nasru zaliman? Ya Rasulullah ini dia kita tolong kau dia itu mazlum kalau dia mazlum kita tolong, dia dianiaya orang, rampanya dirampas orang, dipukul orang, kita wajib tolong. Jelas. Tapi kalau dia sendiri yang salah, bagaimana kita tolong? Dia boleh, dia merampas barangnya orang, dia ganggu orang, dia menggali orang, wajib kita tolong. Bagaimana kita tolong? Ini sahabat bertanya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Tahulu fauqa yadaihi, kamu pegang tangannya, kamu cegah dari perbuatan kezaliman. Ini menolongnya juga contohnya begini ada orang Islam ya barangnya dirampas orang wajib kita tolong bagaimana tolong kita kejar orang itu kan begitu, atau bagaimana caranya kita ambil kembalikan ini kalau kita tolong. ini namanya menolong orang hmm. sekarang orang ini sendiri teman kita seorang Islam merampas banyak orang bagaimana kita wajib tolong bagaimana tolong cegah perbuatan ini harus kita cegah kita pegang jangan ambil barang orang ayo kembalikan ini namanya apa? Menolong. Nah, ini anggap jalan bersama, anggap barangnya orang, anggap ada jambunya orang sebelah. Ini orang mau di jambunya Pak Mat bagus, baik. Ada orang yang kita ambil enak, kita curi saja. Kalau ini katakan jangan, awas ilmu haram, jangan mencuri, mari pergi, geret saja pergi. Ini namanya apa? Menolong. Bukan malam begini, wah ini jambunya matang-matang, masak-masak saya ambil saja susah, kamu tidak ada orangnya. Oh iya iya iya iya ini tidak nolong <laughs> ini. ini. malah pembakar ini. Nah, ini masalahnya bukan begitu menolong kawan atau jamaah sesama Islam yang salah dengan mencegahnya. Nah, ini tak hulu yadayhi Jadi kamu pegang tangannya kamu inginkan kamu cegah itu buat salah ini nah, ini menolong nah ini yang persatuan bab pun azalmu zulumat kezaliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat jadi azulmu zulmat sudah sering saya terangkan maknanya zulum zulum itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi syar'i meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya menurut syariat. Apa-apa yang diletakkan tidak menurut syariat itu namanya apa? Belum orang yang boleh apa saja. Jadi apa saja sudah, apa perkataan, apa keyakinan, apa perbuatan, apa apa saja yang diletakkan pada bukan tempatnya menurut syariat itu dinamakan belum. Orangnya namanya boleh Nah, perbuatan zalim itu hari kiamat menjadi kegelapan. Jadi gelap. Hari kiamat menjadi gelap. Maka kita harus berhati-hati. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الظلم ظلمات يوم القيامة jadi kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Zalim kita bisa bagi dua macam. Mengganggu orang dan menentang Allah. Jadi mengganggu orang dan menentang Tuhan. Ini maksudnya. Disuruh sholat, tidak sholat. Orang apa ini? Zalim diperintah zakat, tidak zakat. Ini orang zalim. Wajib puasa Ramadan, tidak puasa Ramadan. Ini zalim. Dilarang jalan mabuk, mabuk. Ini orang apa? Zalim. Dilarang jalan riba, riba. Mali. Dan juga mengganggu orang, menganiaya orang, mencaci maki orang, menghina orang, mengecek orang dan sebagainya dan sebagainya, termasuk merasani, mengadu domba dan sebagainya. Ini pun masuk zalim. Ini zalim. Jadi melanggar hak Allah, ini zalim. Melanggar hakul Adami, ini juga zalim. Begitu juga makhluk lain, hewan dan sebagainya, ini masuk zalim. maka kezaliman-kezaliman itu adalah nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka orang harus belajar sih, jangan sampai memilih zalim. Apa terhadap dia sendiri, terhadap istrinya, keluarganya, terhadap hewannya, pemeliharaannya, terhadap apa saja. Nah, ini masalah. Orang Islam ikut merayakan hari Natal, boleh enggak? <laughs> Ini zulumatul zalim itu. <laughs> Malam zalimnya besar itu. Kenapa? Ada orang kafir merayakan hari kafirnya. Kok ada alasan ikut? Ini waktu syai'i fi ghairi mahali syar'i. Tingkatnya, na'udzubillah itu tingkat keyakinan kufur. Ini lalu naruh dilihat ke sama sekali. Wah ini adalah <coughs> ikut senang sekali untuk gembira mengucap selamat lagi. Bagaimana mengucap selamat kepada orang kafir? Apa orang kafir selamat? Orang kafir tidak selamat. Mana orang kafir selamat? Orang kafir tidak selamat. Kok ini diucap selamat? Selamat. Nah, ini harus berhati hati Sebentar lagi hari apa? Nah, <laughs> ini harus berhati-hati. Anak-anaknya, ah, keluarganya, jawanya harus berhati-hati. Nah ini bagaimana? lihat harus kita beritahukan nah, ini terus harus berhati-hati wah ini silakan saya <laughs> silakan tinggal silakan kita mempunyai maha silakan <laughs> yaitu Allah subhanahu wa, wa ta'ala kalau tidak saya datangi, dan selamat, nanti minta apa-apa, disuruh dan siapa <laughs> Tidak peduli, dan nah, itu masalahnya. Ya, karena itu belum Nah, belum zulmatun yang qiyamah. Ada hadis khusus mampasabiqat minum dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi hadis sahih Nabi mengatakan al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Nah, kalimat hadis yang begini mudah dihafal. Apa saja? Ini saja al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kan gambar apa? kan? Ya, dua kali tiga kali apa Babu man kana lumatun mazlumatun Ainda rajul Jadi dibaca mazlumah, mazlamah, mazlimah Babu man kana mazlamatun inda rajul fahalalaha lahu Orang punya kezaliman, berbuat salah terhadap semua orang Lalu dihalalkan Bagaimana? Kalau dihalalkan, beres maka tadi saya katakan kalau ada orang bersalah sesama manusia, kalau sudah dibereskan, ya sudah kalau tidak, tuntut musyahah hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu mazlumatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap seseorang Seorang ini bukan hanya orang muslim saja Siapa saja Apakah itu orang Islam Apa itu orang Islam Pokok kalau ada orang memiliki kesalahan Kezaliman terhadap sesama manusia Apa pernah mengganggu kehormatannya Mencaci maki, menghina, merasani dan sebagainya Aushayin atau sesuatunya apa apa bendanya atau apanya caranya dan sebagainya fal yatahallalhu humin jauh maka hendaklah segera minta halalnya sekarang ini hari ini artinya ya hari kita dunia ini segera nah ini bisa kita gunakan dalil halal bihalal jadi kita halal bihalal pakai dalil ini bisa tapi halal bihalal kita itu tidak nunggu hari raya idul fitri al yawmah Siapa yang merasakan dosa sekarang saat ini dia minta halalnya. Nah ini artinya masih sedang hidup di dunia ini tidak mesti pada hari Idul Fitri. Nah maka kalau kita masuk pada hari Idul Fitri tradisi mengadakan halal halal artinya tahalul. Halal bihalal halal tahalul. Halal halalkan. Salah saya terhadap sampean sampean halalkan. Salah sampean terhadap saya saya halalkan ini yang kalau tahalal bu. nah, ini tahalal sekarang nah, sudah artinya maaf memaafkan nah, di sini loh, begini ini bukan harus menunggu hari raya idul fitri tidak kapan dia merasa dia salah nah, harus membereskan kalau tidak tetap dituntut hari kiamat bagaimana tuntutannya maka mengatakan al yawma ini hari qabla alla yakuna dinar wa dirham sebelum datang suatu hari tidak ada uang emas, tidak ada uang perak. Hari nah, apa? Ya malam kiamat. Kalau jadi hari kiamat. Ya. Bagaimana kalau sudah datang hari kiamat belum selesai? Begini, ingka lalahu amalun soleh. Kalau orang yang mempunyai kedoliman tadi mempunyai amal soleh, sampai mati, masuk hari kiamat, belum selesai, ukhila minhu bi qadri mazlumatin diambil dari hasanatnya dari amal solehnya sekedar limanya diambil sudah dibayarkan wa illam yakul hasanatun kalau tidak punya hasanat ukhila min sayyidi sahibi fahumil alaih dosanya orang diambil tahu anggap kita cenderung adil A ah, ini banyak itu ambil hamba penjara, bendanya yang memperang, ya macam-macam, yang menghina dan sebagainya. Sudah datang hari kiamat, betul Semua tentu menuntut. Allah merintah malaikat, bayar. Apa yang berbayar? Tidak ada. Hasanatnya diambil. Jangan diambil, bayar ke sana kadang-kadang banyak yang disalahin tambah bayar salah bayar salah bayar salah nah, akhirnya habisin hasanatnya faniat ini atau tidak punya hasanat kalau sudah habis oleh hasanatnya sudah ada dosanya orang itu diambil tumpukkan di sini dosanya diambil sampai ada hadis yang lain diceritakan Nabi SAW bersabda Atadruna manil muflis Tahukah <coughs> kamu siapa orang yang bangkrut itu Muflis itu paling bangkrut Dianggap oleh sahabat yang muflis itu tidak punya uang, tidak punya barang al muflis fina malah dirham wala mata. Muflis itu orang tidak punya uang, tidak punya barang ya so. Tadi ini muflis Al muflis man min ummati man ya'ti al qiyamah di sholatin wa zakatin wa siyamin. Ada orang bisa di kiamat datang kajar iksa kajar sholat, kajar zakat, kajar puasa, wah banyak. Tapi datangnya wa wa qad syatama hadha wa qadhafa hadza وأخذ مال هذا وضرب هذا وقتل هذا Datang hari kiamat punya dosa caci mencaci maki ini, merapat banyak orang ini, mengambil haknya ini, menghina ini dan sebagainya. Sudah, untuk hari kiamat bagaimana? Untuk ambil hasanah, bayarkan, bayarkan, bayarkan. Sampai habis yang nuntut masih ada. Termasuk istrinya yang nuntutnya dari belanja itu. Istri yang tidak dibelanja itu nuntut hari kiamat besok. Maka kalau ada orang laki-laki tidak memberikan belanja istrinya, ini segera minta maaf. Sepuron ya. <laughs> nah, saya tidak bisa memberikan belanja kamu. Karena ya jangan tidak ada, penghasilan tidak ada, saya tidak bisa berbelanja, saya maafkan. Perempuan katakan ya Pak, saya maafkan, tidak apa-apa apa enggak belanja, saya enggak kasih, enggak apa-apa asal saya tukar hidup bersama sampean, saya hidup semati tapi ya lagi Alhamdulillah ya gini lah boleh ya, kalau perempuan nuntut sampai tidak sanggup gak kerja daripada saya tidak sanggup tidak sanggup saya pulang saja ke rumah orang tua saya bagaimana tidak bisa gandal nih hmm. bagaimana ya pulang Nah, kalau tidak minta maaf dituntut hari kiamat, ya Allah itu tidak waktu belanja saya begini, maka saya minta belanja saya tempeling, saya kapok dan macam-macam. Nah, ini menuntut ini perempuan. Nah, bukan orang lain saja, eh, itu menuntut, anak menuntut. Termasuk anak dan sebagainya yang tidak ajar agama dan sholat itu menuntut semua. Awal ma talak berabad ahluhu awladu hai sulam yu'allimuhu ad-din. Nah, ini menuntut ini anak-anak. Kalau sudah dibayarkan di habis, masih ada nuntut, bagaimana? Habis hasanah jahat. Diambil khas apa? kesalahan dosa orang yang menuntut, ukhidha min sayyati sahibi, ditumpukkan di sana. Akhirnya wurung suarganya masuk neraka. Jadi yang lain faturihat alaih, summa turihat finnar. Nah, ini terhadap manusia. Jadi sama soal dosa ya. Ya, kita jangan dosa, tapi sama-sama dosa. Orang langsung pada Allah dosa. Tidak ada yang tahu, nangis-nangis, beres, selesai. Kan begitu. Tapi terhadap manusia, tidak bisa. Harus minta halal, bereskan, halal. Ya sama-sama dosa berat, jangan berdosa. Tapi ukurannya, tobatnya kan begitu. Nah, ini masalahnya, berat. Maka tuntut menuntut demikian itu. Maka masih di dunia minta tahallul. lalu tanya, apa enggak cukup kita menyampaikan segala kesalahan pada hari raya itu? Nah, saya menghaturkan segala kesalahan saya lahir batin, minta besarnya pemaafan. Ya sama-sama. Kalau tidak punya dosa, ini tidak apa-apa. Kalau punya dosa harus menyatakan terang-terangan, harus jelas pernah ngemplang barangnya orang ya lalu hari datang pak saya menghaturkan segala kesalahan saya lahir batin minta misalnya maaf pemaafan oh ya sama-sama ada utang <laughs> Nah ini harus dinyatakan betul atau peranan para dan sebagainya harus di, diiklarkan Saya pernah merasa sampean jelek sekarang saya minta maaf. Lalu saya pernah apa menghina sampean sudah saya maafkan. Lalu karena mengumpulkan uang sampean sekarang halalkan saya tidak bayar tidak punya uang halalkan bisa kalau bisa bayar kan begitu tuh <coughs> kalau enggak enggak bisa enggak cukup itu jadi kalau kita lihat oleh yang punya dosa lalu haraya datang minta maaf itu permohonan maaf secara simbolis ini saya simbol saja secara kasih hadiah bukan bayar dikasih sebelnya ya apa kan, kertasnya dan sebagainya tapi hakikatnya kan belum loh kadang-kadang tidak -kadang ada memang tidak ada so, kalau dibuka umum ada wah saya juga ada bantuan juga tapi tidak ada itu ya ya pamer saja loh kadang artinya sama saja minta maaf demikian demikian itu tidak bisa harus betul-betul menyatakan apa kesalahannya nah, ini ada caranya satu tolong ya ada ini jadi berat sekali orang punya kesalahan terhadap sama manusia babu ismi man zalama syai'an minal ardi bab dosanya siapa menzalimi sesuatu dari tanah mengambil tanah orang tanpa hak wah ini berat sekali istilah kita kampungan ini nyorok tanah nyorok tanah ya nyorok tanah orang tanahnya orang dia ambil nyorok tanah ya nyorok tanah Nah ini harus berhati-hati. Jadi orang harus betul-betul bagaimana. Sampai syariat, orang yang merubah pal, merubah batas standar ya pal. Ini dilaknat oleh Allah. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Manarul ardi ini pal ini. Tanda batas ini kan ada loh. Tanah-tanah kan ada batasnya apa di desa pedesaan apa itu jaga merah dicat atau jaga dicat merah tanda sawahnya Pak Anu di sini ada atau kadang batu dan sebagainya. Oke, ah? patokannya ya patokannya palnya ini tandanya. Nah ini dirobah diunturkan atau gimana itu oleh merubah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan merubah mengganti eh, urusan ganti baru bukan merubah merubah mengganggu Begitu juga orang mengambil secara dolim tanah orang. Wah ini harus berhati-hati. Bagaimana? Ansa An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zalama al ardi shay'an tuwiqahu min sab'i aradina barang siapa membalimi dari tanah sesuatu ada sesuatu dari tanah nanti dikalungi dari tujuh lapis bumi dari eh, tujuh bumi dalam hadis yang lain mambalama qida sibir mina aldi qida sibir seukuran satu kilan ada beberapa hadis menurut satu kilan di sini sayian sedikit pun jadi siapa saja mengambil tanah orang walaupun sejengkang, sekilan atau berapa Islam zalim. Orang itu besok dikalungi tanah atau bumi dari eh, tujuh lah lapis bumi, itu tujuh macam bumi. Sebab orang yang ngentit itu lah. <coughs> khianat itu akan membawa barang yang dikhianati itu ada kubur. Kayak kubur gandoli itu termasuk orang tidak mau zakat dan sebagainya. Ini bendanya itu dikalungkan iya apa saja sudah saya contohkan sekarang begini nah ini mau hari maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilanggar-langgar ya di masjid-masjid malam 12 itu kan kita anjurkan dan banyak orang setradisi lama sudah mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW dan nah, biasanya kan memberikan apa-apa ya istilah kita di sini sasahannya asasanya kalau sudah masuk begitu harus bagi semua. Jangan penjaganya milih, dipilih. Mana yang baik simpan Anda tujuh cowok. Lainnya nah, dibagi. Ini akhirnya diambil. Orang ini namanya menjalankan belum hulu. Besok hari kiamat kepada kopor digandol cowok ini. Sudah, ruwi kohwi. Gandol keluar kopor. Nah, ini berbahaya. Jadi harus apa adanya berikan kecuali kalau yang memberi ini Pak untuk sampean, ini untuk Jamal, ah baru untuk sampean ini apa Kalau ini untuk ya di masjid, keperluan masjid, langgar atau Jamal sih ya, apa berikan semua, jangan sampai ini. Nah ini harus berarti hati Nah kalau pernah begitu bagaimana? <laughs> Nah, oh gitu, wajib tobat, tobatnya mereka balik. <laughs> <laughs> harus kembalikan bagaimana nah ini masalahnya nah caranya bagaimana suruh topel bagaimana kalau tidak ini bahaya nah begitu tanah maka lebih baik orang ngalah daripada menyalahi orang menuntut haknya tuntut haknya itu harus memang haknya loh hak sampai dari mana ini sudah umpama kekiran daripada kita salah lebih baik nggak nah, kalau salah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala paling oh, baik orang mengalah apalagi sesama muslim ada nah, ada menuntut hak menuntut haknya ada yang mengalah lebih baik nah, jadi sangat berbahaya kalau orang mengambil tanah orang nah, ini masalahnya sekarang ada orang tahu A mengambil tanah orang B membeli bagaimana nah, sama ya anggap A ya A ini merampas tanahnya orang tanya lagi apa dia tahu dia Beri tahu kalau ini tanah rampas ya, tapi nyorak paling nyorak. Lalu dijual sama dia, dia beli. Harga mahal kah atau harga murah? Ini sama ini. Kalau istilah hukum umum ini menjadi dikatakan tukang taga. Sama, tukang taga itu sama. Kecuali kalau tidak tahu dia. Kalau tidak tahu, maksudnya tidak tahu. Bagaimana tidak tahu? Ini kan tahu. Anggap orang mencuri barang orang, dijual sama orang itu. Ini sama nih, misalnya maka kita harus berhati-hati kalau tidak tahu itu masalah yang tidak tahu. Kalau tahu harus berhati-hati. Nah, maka kalau ragu-ragu ya itu lebih baik mundur. Sehingga tahu mana hak. Nah, baru jalannya. Halal, hak, sudah. Jangan mundur. Nah ini masalahnya. Jangan eh, maka jangan berani beli hal-hal demikian itu walaupun harganya murah. Nah, ini masalah kita harus berhati Nah, jadi manzolama minal ardi say'an sesuatu tafsirul qalilan au kathiran tuwiqahu min sati ardina pada hari kiamat dikalungi dari tujuh bumi nah, tujuh lapis bumi, tujuh macam bumi sati ardin boleh tujuh lapis, boleh tujuh macam nah, macam-macam menafsirkan maka ditumbuhi atau dikalungi banyak sekali dari bumi Semoga manfaat bagi kita bersama di ini waktunya wal